Ikhwan fi din azzani wa azakumullah sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap hadis yang ketiga dari hadis-hadis pilihan Al-Arba'in An-Nawawiyah lil Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimatullah alaihi sebagaimana kemarin sudah dijanjikan untuk membacakan satu hadis, bukan hadis yang kedua tapi hadis yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Hadisnya pendek, mudah dihafal dan bahkan hampir semua manusia menghafalnya yang benar-benar menghafal. Nah, barakallahu fikum. Tafadhal. Bismillah. Eh, diam ya, yang lainnya diam dengarkan. Ya Yaqul. Pelan-pelan aja pelan-pelan bacanya pelan-pelan. Innamal a'malu. Innamal akmalu. Allah musta'an. Siapkan belum tadi? Hah? Kita siapkan. Yang menyaksikan tadi siapa? Menyaksikan yang mempersiapkan adalah dia. Hmm? Untuk mandir kan? Allah mustahil. Berarti bisa dianggap ini gagal. Eh, besok diulang lagi. Naam barakallahu fikum dihafalkan. Naam karena mudah sekali hadisnya. Kalau antum fokus bisa. Mundar mandir itu ditunda nanti. Kami fokus dulu baru mundar mandirnya nanti. Nah, karena ini lafaznya mudah sekali. Innamal a'malu dan Bolak-balik. Bukan inamal a'lamu gimana? Inamal a'malu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Insyaallah bisa diulangi ya. Diulangi, fokus. Nah, nanti untuk bukti setorannya antum setorkan ke Ihsan. Jadi Ihsan itu saksinya. Nah, barakallahu fikum. Antum jangan eh, macam-macam satu macam aja dihafal itu ya. Ayo nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuki hadis yang ketiga Bukan berarti hadis yang kedua dilupakan tapi diingat-ingat terus di murajaah, tasmi', nam, barakallahu fiik setorkan ketika ada waktu kosong biar senantiasa melekat. Naam. Karena yang namanya setoran itu datangnya tiba-tiba, anda nggak akan memberitahukan sebelumnya tapi antum persiapan saja. Hadis kedua, hadis pertama, hadis ketiga, seperti itu. Qala al-muallifu rahimahullah al-Imam Abu Zakaria dihafal ini ya, Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Jadi al-Imam An-Nawawi siapa namanya? Ewa. Yahya bin Syaraf An-Nawawi Abu Zakaria. Al-haditsu tsalitsu, hadis yang ketiga, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kunyahnya siapa? Abu Abdurrahman. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ingat-ingat kunyahnya Abu Abdurrahman beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda bunyal wa ala khamsin perhatikan baik-baik agama Islam itu dibangun di atas lima pondasi pokok Naam, siapa yang membangun? Allah Subhanahu wa taala. Apa lima pondasi pokok tersebut? Syahadat ya la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, syahadatain. Syahadatain, na'am barakallahu fikum. Kalau dengar lafaz syahadatain berarti dua persaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naam. Yang kedua, wa iqamus shalah dan menegakkan salat. Nah, salat di sini maksudnya salat lima waktu. Wa ita'iz zakah yang ketiga menunaikan zakat. Nah, barakallahu fikum zakat di sini tentunya ya barakallahu fikum zakat fitrah dan zakat-zakat yang lainnya yang tentunya yang zakat wajib. Naam. Kemudian berikutnya wal haj dan haji bagi yang mampu. Kemudian yang kelima adalah wasami Ramadan, puasa Ramadan. Dalam riwayat yang sebelumnya Nah, barakallahu fikum yaitu pada hadis yang kedua di Jibril, di sana ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril alaihissalam, "Akhbirni 'anil Islam?" Beliau menjawab dengan apa? Didahulukannya apa? Lafat puasa Ramadan baru haji. Ya enggak? Di sini ternyata didahulukan haji baru puasa Ramadan enggak masalah. Yang jelas untuk masalah haji bagi yang mampu. Paham ya? Mampu di sini mampu apanya? Antum? Mampu apanya? Harta dan Nah, dan jiwa, raga. Paham ya? Nah, jadi bukan semata-mata hartanya banyak, tapi badannya harus mampu juga. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Jadi, nah mampu di sini adalah apa? Adalah mali wa badani, maksudnya badannya, jiwa raganya dan juga hartanya, seperti itu. Kita lihat Rawahul Bukhari wa Muslimun. Sudah kita lewati berkali-kali, enggak perlu berpikir lagi Imam Bukhari sama namanya. Muhammad bin Ismail al-Bukhari Abu Abu Abdullah Hasan Muslim siapa namanya Abu Abu Husain na'am barakallahu fikum al-Imam al-Bukhari dikelari dengan apa Jabal al Hafad gunungnya hafalan berapa hadis yang dia hafal 1500 Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Al-Imam Al-Bukhari yang nyulakab di Jabalul Hifdz, digelari dengan Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Hafalan beliau berapa ribu? Tiga 300 ribu, dirinci lagi. Apa? Naam, barakallahu fikum. 100 ribu hadis yang sahih beliau hafal, dua ratus ribu hadis yang dhaif beliau hafal. Nah, barakallahu fikum dinukilkan dalam nah barakallahu fikum biografi beliau, kata beliau ahfadzu mi'ata alfi haditsin sahihin wa mi'atai alfi haditsin ghair sahih. Aku menghafal 100 ribu hadis sahih dan 200 ribu hadis yang tidak sahih. Imam Bukhari. Nah, barakallahu fikum dan kekuatannya sudah diuji Nah kisahnya disebutkan oleh Syekh Mubil bin Hadil Wadi'i rahmatullah alaih dinukilkan di awal-awal ketika beliau memberikan apa catatan kaki terhadap apa Nah, barakallahu fikum mukhtasar ulumul hadis. Nah, barakallahu fikum. Di sana disebutkan kisahnya ketika Imam Bukhari datang ziarah ke Baghdad. Nah, ternyata orang-orang Baghdad berkumpul. Berkumpul untuk menguji benar atau enggak Imam Bukhari ini ternyata dikatakan Imam Ahlul Hadis itu benar atau enggak, diuji. Akhirnya sepakat Ahlul Hadis Baghdad sepakat mengumpulkan 10 orang. 10 orang yang bisa dikatakan Ahlul Hadis juga. Nah, barakallahu fikum 10 orang masing-masing orang membawakan 10 hadis. Total berarti berapa hadis? 100 hadis. Hadisnya dibolak-balik sanatnya. Haddatsana fulan qala haddatsana alan dibolak-balik. Nah, untuk apa? Menguji Imam Bukhari. Benar enggak Imam Bukhari ini benar-benar kuat hafalannya? Ternyata 100 hadis tadi ketika Imam Bukhari sampai di tempatnya akhirnya disodorkanlah hadisnya satu persatu. Mulai dari hadis pertama sampai 100 hadis Imam Bukhari mengatakan wallah alam atau la adri. Aku nggak tahu. Maksudnya bagaimana maksudnya? Orang-orang anggap, "Wah, oh, ini bagaimana?" Katanya Imam Bukhari hadis kok enggak tahu bagaimana? Kata mereka. Ternyata mereka belum tahu di balik itu semuanya. Imam Bukhari mengatakan, "Aku nggak tahu kalau hadisnya seperti ini." Yang aku tahu hadis ini keliru. Yang keliru disebutkan sekalian, 100 tadi itu keliru semua disebutkan semua. Haddatsana fulan qala haddatsana fulan. Yang benar seperti ini. Maksudnya, yang keliru diulangi 100 kali tadi itu, 100 hadis diulangi dengan keliru sanadnya tadi haddatsana fulan an alan itu semua diulangi, disebutkan yang sahih juga. Berarti kuat enggak hafalannya? Kuat sekali. Nah, paham maksudnya? Ya, jadi hadis tadi yang dibulak-balik 100 tadi itu. Nah, Imam Bukhari mengatakan aku enggak tahu. Maksudnya aku enggak tahu kalau seperti ini yang benar ini setahu anak keliru gitu loh. Ini hadisnya keliru semuanya. Hadis yang pertama yang kamu sebutkan sanad seperti seperti ini keliru. Yang keliru disebutkan, yang benar disebutkan sekalian. Berarti sangat kuat sekali Imam Al-Bukhari. nah, Imam Muslim juga tidak kalah karena Imam Muslim adalah Naam fikum murid daripada Al-Imam Al-Bukhari. Yang jelas hadis yang ketiga ini barakallahu fikum hadis yang pendek penyebutan tentang rukun Islam. Rukun Islam ada berapa antum? Ada lima naam barakallahu fikum syahadatain, kemudian menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat, kemudian puasa, kemudian Haji bagi yang mampu. Paham ya? Rukun Islam ada lima, jangan sampai terlupakan. Al-Imam Al-Bukhari siapa namanya tadi? Eh? Al-Imam Al-Bukhari siapa namanya tadi? Santai aja, santai, ya, tenang. <laughs> Tapi ingat-ingat. Al-Imam Al-Bukhari siapa namanya tadi? Allah Ustaz. Khair insyaallah. Ewa, jangan lupa barakallahu fikum. Al-Imam Al-Bukhari, atau enggak usah panjang lebar. Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Nah, barakallahu fikum itu biar mudah dihafal aja. Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Imam Muslim siapa namanya tadi? Muslim bin Hajjaj, Abul Abul Husain. Itu dihafal ya. Nah barakallahu fikum. Qala Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah, hadzal haditsu kal hadits alladhi qabla. Hadis ini seperti hadis sebelumnya. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu hadisnya Umar bin Khattab yang sebelumnya yang dikenal dengan hadis apa? Jibril at-Tawil. Hadis Jibril yang panjang. Umar bin Khattab sudah kita lewati biografi singkatnya. Beliau kunyahnya siapa? Umar Khattab punya siapa? Eh, Abu Hafsin. Santai aja, tenang, tenang, slow. Paham ya? Nah, barakallahu fikum santai aja, jawab itu ya. Nah, Umar Khattab nam digelari dengan apa antum? Al Faruq. Kenapa digelari dengan Faruq? Naam li'anna Allah farraqa bainal haqqi wal batil bisababih. Dikarenakan Allah Taala memisahkan Nah barakallahu fikum antara al-haq dan al-batil dengan sebab Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dari kalangan makhluk halus, eh, siapa yang takut dengan Umar Khattab ini antum? Ya siapa? Eh? setan yang terkutuk. Paham ya? Nah barakallahu fikum, para setan lari kalau ketemu Umar Khattab. Suatu ketika Rasulullah Nah barakallahu fikum mengkabarkan kepada Umar Khattab, "Ya Umar, inna syaitan la yafirru mink." "Wahai Umar, sesungguhnya setan itu lari kalau ketemu kamu." Nah, kemudian beliau menjelaskan lau salak tafajjan la salaka syaitan fajjan ghaira fajjik. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau seandainya kamu menempuh suatu jalan, gang jalan gitu, niscaya setan mencari jalan yang lain. Bayangkan Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau seringnya firasatnya sangat cocok. Dalam artian beliau berfirasat gitu kemudian benar-benar turun ayat. Di antaranya ayat apa yang turun? Ayat mengenai apa? hijab. Na'am barakallahu fikum sudah kita lewati berkali-kali. Jadi firasat Umar bin Khattab radhiyallahu seringnya dibenarkan dengan ayat. Nah, dalam artian Allah Taala menurunkan ayat, na'am barakallahu fikum, na'am sesuai dengan apa yang difirasatkan firasatkan Umar Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya ayat hijab dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Sebutkan Assalamualaikum Nah, barakallahu fikum Hasan. Sebutkan ayat tersebut ingat-ingat surat Al-Ahzab ayat 59. Ayat hijab. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yudain. wa kana Allahu ghafurar rahima. Artinya wahai nabi katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin agar menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Jadi jilbab ke seluruh tubuh mereka. Tujuannya apa? Agar mudah dikenal dan tidak diganggu. Nah, barakallahu fikum oleh karena itu para akhwat nah sangat ditekankan apalagi para banat yang usianya sudah menginjak dewasa ditekankan agar mereka apa? berjilbab dengan jilbab syar'i. Berpakaian pakaian syar'i yang menutup auratnya tertutup, longgar, luas, lebar, tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Bahkan apa? Difokuskan semaksimal mungkin untuk bercadar. Karena apa? Karena malayatimul wajib ilabihi, bihi fahuwa wajib. Yang mana sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali harus dengan sesuatu tersebut maka sesuatu tersebut hukumnya wajib. Sekarang yang namanya menghindar diri dari fitnah, na'am barakallahu fikum yaitu agar seorang wanita tidak memfitnah kaum laki-laki, menutup apa? wajah. Karena seringnya laki-laki terfitnah dengan wajahnya. Paham ya? Bukan dengan apa? Sikunya. Nah, bukan pula dengan lututnya. Tapi biasanya wajah yang bikin orang terfitnah. Oleh karena itu menutup wajah hukumnya wajib. Kenapa? Karena tidak sempurna menghindarkan diri dari fitnah tadi kecuali harus menutup wajah, maka menutup wajah tersebut hukumnya adalah wajib. Ini pendapat yang kuat dan pendapat yang rajih. Oleh karena itu barakallahu fikum, belikan pakaian-pakaian untuk anak-anak wanita kita atau untuk istri-istri kita atau untuk keluarga kita yang sudah benar-benar ingin kembali pada jalan yang benar pakaian yang longgar, luas, lebar, kemudian menutup semua tubuhnya. Nah, barakallahu fikum yang warnanya pun warna gelap, tidak warna-warni. Paham ya? Tidak warna-warni. Nah, barakallahu fikum karena warna-warni itu masih mengundang perhatian. Paham ya? Ini sekedar mengingatkan kembali karena banyak orang-orang yang bermudah-mudahan. Enggak masalah, enggak ada larangannya. Yang pentingnya kan bertadar walaupun merah putih katanya. Nah, Akhirnya yang atas putih, bawah apa? Merah, merah putih bercadar. Allah musta'an. Bukan itu yang diinginkan barakallahu fikum. Yang diinginkan bagaimana kaum lelaki tidak apa? Tidak menolehkan pandangannya untuk tertarik dengan apa? Pakaian yang dipakai oleh wanita tadi itu. Nah, pakaian yang paling aman dari fitnah yang warnanya warna gelap hitam pekat, biru tua, coklat tua. Tapi kalau warna-warni bagaimana? Tertarik antum? Nah, ya, jelas. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena masih identiknya kalau orang melihat sesuatu yang warna-warni itu tertarik untuk melihatnya. Tapi kalau warna gelap, bagaimana? Bisa dikatakan berkurang. Nah, barakallahu fikum Allahu musta'an. Oleh karena itu, Rasulullah mengatakan apa? Dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, hadisnya siapa? Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat melanda kaum lelaki melainkan fitnah wanita. Oleh karena itu, nam kita semuanya saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling menasehati. Yang jelas semakin seorang wanita tertutup auratnya semakin aman daripada fitnah, semakin pakaian yang dia pakai warna gelap, warna yang tidak transparan, warna yang tidak warna-warni Insya Allah taala semakin aman dari fitnah. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu harus kita berhati-hati dari nah barakallahu fikum pakaian-pakaian yang dipakai oleh orang hizbin, ahli bidah wa dalal yang mereka bermudah-mudahan, enggak masalah yang penting enggak ada larangannya. Bukan masalah ada larangannya atau enggak ada larangannya, fitnah itu harus bendung. Fitnah harus apa? Dibendung na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza jazakumullah. Ini sekedar na'am sedikit selingan Bahwasanya Umar Khattab radhiyallahu anhu sahabiyun jalil sahabat yang yang mulia digelari dengan Al-Faruq, khalifah Amirul Mukminin yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita lihat hadis Umar Khattab radhiyallahu anhu fi bayani arkan Islam. Hadis ini seperti hadis Umar Khattab yang sebelumnya yaitu di dalam menjelaskan rukun-rukun Islam. Perhatikan kitabnya ya yang punya kitab ya biar semakin terbiasa. Illa anna hadzal hadits fihi ziyadatun. Hanya saja bedanya hadis ini ada tambahan bahwa huwa qauluhu bunyal Islam wala khamsin ini. Tambahnya ini, agama Islam itu dibangun di atas lima perkara. Siapa yang bangun? Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadis Umar qala, di dalam hadisnya Umar qala, Akhbirni an Islam. Jibril alaihissalam mengatakan kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Qala al-islamu an tashhada an la ilaha illallah ila akhir hadis. Jadi bedanya itu. Kalau hadis sebelumnya tidak ada lafaz Islam dibangun di atas lima perkara. Tapi hadis ini, hadisnya Abdullah bin Umar, anaknya Umar Khattab radhiyallahu anhu, ada tambahan bunyal Islam ala khamsin. Agama Islam itu dibangun di atas lima pondasi pokok atau lima rukun. Naam. Fadhahir hadis Umar anna al-Islam huwa hadhil arkanul khamsah faqat. Maka zahirnya hadisnya Umar bahwasanya Islam memiliki lima rukun ini saja. Bainama hadzal hadis yadul Eh, padahal hadis ini menunjukkan ala anna hadil khamsah laysat hiya kullal Islam. Bahwasanya lima ini bukan seluruh Islam, tapi rukun-rukunnya. Yang namanya rukun dan pondasi. Pondasi yang paling inti intinya. Paham ya? Bukan berarti Islam itu cuman lima ini toh enggak. Ada amalan-amalan yang lain enggak? Ada amalan lagi enggak? Ada amalan yang lainnya, cuman lima ini rukunnya. Lima ini pondasinya. Naam. Kita lihat barakallahu fikum. Kata beliau wa inna ma bunyal islamu 'alaiha. Tapi yang maksud yang dimaksud sini adalah apa? Hanya saja agama Islam itu dibangun di atas lima pondasi tersebut. Fahya mabanihi na'am wa arkanuhu. Eh, maka dia dikatakan apa? Pondasi-pondasinya dan rukun-rukunnya. Apa itu rukun? Apa sesuatu dan rukun itu apa? Rukun. Naam, ahsan. Janibus syai' al-aqwa Rukun itu definisinya janibus syai'i al-aqwa. Nah, bagian sesuatu yang paling kuat namanya rukun. Terjemahan bebasnya pondasi. Jadi rukunnya itu pondasi. Jadi agama Islam ini dibangun di atas berapa pondasi? Lima pondasi. Jadi rukun bahasa Arabnya apa? Ar-ruknu huwa janibus al-aqwa. Bagian sesuatu yang paling kuatnya namanya rukun atau pondasi. Naam. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wa illa fal islamu katsirun. Eh, padahal jika tidak demikian, maksudnya nah barakallahu fikum tidak ada batasan tadi, Islam itu banyak sekali. Maksudnya bagaimana? Amalan-amalan agama Islam itu banyak. Paham ya? Amalan-amalan agama Islam itu banyak. Wal a'malu shalihatu kulluha minal Islam. Amalan-amalan saleh semuanya bagian dari Islam. Paham maksudnya ya? Cuman limanya apa tadi? Rukunnya, fondasinya. om. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat berikutnya. Al-wajibatu wal mustahabbatu. Perkara-perkara yang wajib banyak enggak? Banyak. Perkara-perkara yang mustahabbat, yang sunnah juga banyak. Nah, cuman kita semuanya apa? Kita semuanya enggak mampu kalau untuk mengerjakan semuanya. Oleh karena itu Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim bahwasanya amalan ketaatan, amalan kebaikan yang kita lakukan tergantung dengan kemampuan yang kita miliki. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Na ma nahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Semuanya perkara-perkara yang baik yang syariatkan, kita mengambil mengerjakan semampu kita. Karena kita semuanya tidak akan mampu untuk mengerjakan semua amalan. Mampu enggak? enggak mampu. Oleh karena itu sesuai dengan kemampuan yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Ikhwan fid din azza wa azzakumullah. Berikutnya. Wa kullat ta'ati dan seluruh ketaatan-ketaatan, wa tarkul ma'asi dan meninggalkan maksiat-maksiat termasuk amalan kebaikan juga. Kullu dzalika Islam. Seluruh itu adalah Islam. Jadi Islam ingat-ingat bukan hanya lima perkara tadi itu. Lima perkara tadi dikenal dengan apa tadi? Pondasi, rukun, inti. Mafhum? Wa illa cabang-cabang amalan agama Islam banyak sekali. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih." Perhatikan baik-baik ini. Seorang muslim dikatakan muslim sejati itu manakala kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Jadi antum atau kita semuanya tidak mengganggu kaum muslimin itu termasuk bagian dari Islam. Paham ya? Nah, kemudian kaum muslimin merasa apa? Merasa selamat dengan Nah, barakallahu fikum merasa selamat dengan apa? Dengan lisan kita atau dengan tangan kita. Maksudnya kita tidak mengganggu, nah, tidak mencaci maki mereka, tidak pula menyakiti mereka. Paham ya? Itu termasuk salah satu apa? cabang-cabang keislaman. Fa'adda kaffal adza minal Islam. Maka di sini Rasulullah menghitung memasukkan bahwasanya menahan diri dari gangguan, maksudnya enggak mengganggu orang lain termasuk bagian dari Islam. Oleh karena itu perhatikan baik-baik, jangan dibiasakan terkadang menyembunyikan sandalnya temannya. nggak boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum walaupun sanda eh, sendabura main-main itu dilarang. Sembunyikan sandalnya kemudian taruh di mana gitu biar nanti orang nyari. nggak boleh. Nyembunyikan kitabnya juga nggak boleh. Pensilnya pena sama saja. Hindari yang berlalu-berlalu yang berikutnya jangan diulang lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu enggak bagus seperti itu. Karena apa? Mengganggu mengganggu. Nah, walaupun dia sandal istilahnya tapi mengganggu dan upayakan barakallahu fikum hafizakumullah semaksimal mungkin ta'awun kerjasama bukan malah na'am barakallahu fikum na'am mengganggu saudaranya kemudian terkadang menyembunyikan sandalnya ya teman. ya na'am barakallahu fikum dan juga yang lainnya sama aja ya, yang jelas jangan sampai apa na'am barakallahu fikum jangan sampai melakukan seperti itu Talha eh, siap ya ya na'am barakallahu fikum jangan sampai apa jangan sampai suka mengganggu saudaranya atau naam bercanda tapi berlebih-lebihan. Naam. Kita lihat berikutnya. Fal Islam wasi'un, Islam itu luas, walakinna hadhil khamsata hiya da'imuhu wa hiya arkanuhu. Islam itu luas, tapi lima perkara ini adalah pondasi-pondasinya. Enam, rukun-rukunnya. Tiang-tiangnya yang paling kuat. Wahyamabani hiya mabani Yang mana lima perkara ini adalah pondasi pokok yang dibangun di atasnya. Yang namanya pondasi itu letaknya di mana? Di atas atau di bawah? Di bawah. Nah, barakallahu fikum. Jadi, dibangun di atas pondasi pondasi tersebut cabang-cabang yang ada. Nah, barakallahu fikum. Seperti orang ketika bikin rumah, masjid ada pondasinya enggak? Ada pondasinya. Nah, di atas pondasi itulah dibangun cabang-cabangnya. Nah, seperti itu. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum wa bi faqdiha aw faqdi syai'in minha la yakunul insanu musliman al-islam al-haqiqi. Dengan hilangnya salah satu rukun tersebut, na'am atau hilangnya seluruhnya, maka seseorang itu tidak dikatakan muslim dengan Islam yang hakiki. Dia muslim, anak muslim kok. Sudah bersyahadah, tapi apa? Enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat. Tidak dikatakan muslim yang hakiki dia. Paham ya? Jadi kalau muslim itu jangan sekedar ngaku-ngaku muslim saja tapi upayakan apa? Benar-benar menjalankan konsekuensi keharusan daripada al-Islam. Mahu salah ya? Nah, rukun Islam yang lima tersebut upayakan jangan terluputkan. Wa amma baqiyatul amal. Adapun sisa-sisa amalan yang ada, idza fuqida syai'un minha, apabila salah satu di antara amalan tersebut terluputkan, fa innahu yakunu musliman, dia tetap dikatakan muslim. Contohnya antum, lewat di jalan ada nah batu yang besar mengganggu perjalanan. Antum nggak menghilangkan? Antum muslim nggak? Masih muslim nggak antum? Eh? Kan menghilangkan rintangan, gangguan di jalan itu masuk sedekah. Nah, ketika antum lewat antum biarkan aja. Noleh itu biarkan aja gitu. Muslim nggak antum? Masih muslim nggak? Masih muslim ya? Karena itu cabang-cabang. Kami lihat ya? cabang-cabang keimanan. Hanya saja kalau dia melakukannya amalannya bagus. Paham ya dalam artian dia mendapatkan apa? Mendapatkan pahala. Imamat imatatul adza 'anit tariq kan itu. Menghilangkan rintangan-rintangan gangguan nah barakallahu fikum dari jalan yang mengganggu manusia. Naam. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Naam barakallahu fikum, lakin yakunu islamuhu naqisan. Hanya saja Islamnya kurang. Dia masih muslim cuman kurang. Bihasabi ma taraka minha tergantung dengan apa yang dia tinggalkan. Jadi dia tetap masih muslim cuman berkurang keislamannya barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan din azza wa jazakumullah qauluhu syahadati alla ilaha illallah. Perhatikan baik-baik ini. Rukun yang pertama adalah syahadah persaksian bahwasanya la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Nah, tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah taala. Bahasa Arabnya la ma'budu bihaqqin illallah. Rukunnya antum apa itu? An-nafyu wal isbat. Syarat-syaratnya ada berapa? Ibnu Umar? Ada delapan. Kemudian la ilaha illallah. Di dalam la ilaha illallah ada dua rukun, an-nafyu wal isbat. Mana nafinya, mana isbatnya antum? La ilaha nafi illallah isbat. Apa maksudnya insyaallah ya? Dua rukun, delapan syarat, satu makna tadi itu. La ma'budu bihaqqin illallah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Maknanya al-i'tiqadu wal yaqinu. Maknanya persaksian syahadah itu apa sih maknanya? Maknanya adalah al-i'tiqadu wal yaqinu, yaitu meyakini dan <coughs> Naam bersama ya. I'tiqad itu ya, semacam keyakinan, keyakinan dan meyakini ma'an nutqi, persamaan mengucapkan lisan. Jadi enggak cukup meyakini saja tapi diucapkan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah. Li'annahu la yastahiqqul ibadata illallah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna ibadata ma siwahu batilatun. Dikarenakan beribadah menyembah selain Allah taala adalah batil wasyirkun billah azza wajal dan termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa in kanat alihatan perhatikan baik ini ya. Walaupun yang disembah selain Allah itu dinamakan dengan alihah, sesembahan-sembahan. Tapi sudah kita lewati ya. Sesembahan-sembahan yang selain Allah taala adalah batilah walaupun namanya alihah. Paham ya? Walaupun namanya alihah. Walakinnaha alihatun batilatun. Akan tetapi sesembahan-sesembahan tersebut adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Fal ilahul haqqu, maka ilah yang hak yang benar huwallahu jalla wa ala. Maka ilah yang berhak untuk sembah yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa masiwahu fa uluhiyyatuhu batilatun. Adapun selainnya selain Allah Subhanahu wa taala maka keberhakan uluhiyahnya yang disembah tersebut adalah batil. Paham maksudnya ya? Dalilnya dalam Al-Qur'anul Karim mengenai makna la ilaha illallah disebutkan di dua tempat. Di dalam surat Al-Hajj sama surat apa satunya? Luqman. Nah, barakallahu fikum hanya saja ayatnya beda sedikit kita lihat. Qala ta'ala Allah telah berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir." Di dalam surat Luqman, nah lafadznya, "Dzalika bi anna Allah huwal haqqu" wa ma yad'una min dunihil batil min dunihil batil enggak ada huanya ya maknanya sama nah barakallahu fikum enggak jauh beda ya artinya yang demikian itu bahwasanya Allah taala dialah nah barakallahu fikum yang maha al-haq dan bahwasanya apa-apa yang mereka seru selain Allah taala adalah batil dan bahwasanya Allah taala adalah zat maha tinggi dan maha besar nah barakallahu fikum ikhwani fi din azza wa jalla fala budda min al-i'tiqad bil qalb wa nutqi bil lisan wal amali bil jawarih masyaallah maka harus meyakini dengan hati mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan ini merupakan apa makna daripada al iman makna daripada al iman apa makna iman antum al iman inda ahli sunnah wal jamaah apa iman nutqun bilisan wa'tiqadun biljanan di janan wa, amalun bil jawarihi wal arkan wa na'am wa yazidu bit wa yanqusu al ma'siyah itu makna al iman menurut ahli sunnati wal jamaah diucapkan dengan lisan diyakini dengan apa dengan hati diamalkan dengan anggota badan bertambah dengan ketaatan berkurang dengan kemaksiatan itu iman menurut ahli sunnati wal jamaah na'am kita lihat berikutnya barakallahu fikum li'anna al-ibadata lillahi 'azza wa jalla yastahiqquha siwah. Dikarenakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berhak Nah barakallahu fikum untuk diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakfi an ta'taqida anna al-ibadata haqqun Dan tidak cukup engkau meyakini bahwasanya ibadah itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Balabudda an ta'taqida aidan anna ibadata ma siwahu batilah ini. Dua ini. Di samping kita meyakini bahwasanya ibadah itu murni hanya untuk Allah, kita harus meyakini bahwasanya ibadah apa? Bahwasanya ibadah kepada selain Allah batilah. Paham belum? Ini yang dikenal dengan apa? An-nafyu wal isbat. An-nafyu meniadakan, al-isbat menetapkan. Maksudnya bagaimana? Meniadakan seluruh sesembahan-sembahan selain Allah taala dan menetapkan bahwasanya semua ibadah murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat-ingat satu paket tadi ya satu paket itu apa? Makna la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Nah, paham ya? Insyaallah dapat insyaallah ya. Eh, insyaallah dapat. Nah, barakallahu fikum. Percaya saja sudah. Nah, Allah musta'an. Yang jelas yang dihafal maknanya, rukunnya dan syaratnya. Rukunnya dua, syaratnya delapan. Delapan syarat dihafal atau belum nanti dihafal? Maknanya dihafal maknanya? Apa maknanya? Nah, berarti belum hafal kan? Nah, barakallahu fikum lah bahas insyaallah insyaallah diluruskan nanti. Ini masih dalam kategori gagal faham. Paham ya? Nah, nanti enggak masalah diluruskan lagi. Karena makna la ilaha illallah bukan an-nafyu wal isbat. an isbat itu rukunnya. Rukunnya. Nah, barakallahu fikum antum harus fokus ya. Jangan sampai antum bagaikan apa? Wujuduka ka'adamika. Wujudmu itu bagaikan enggak adanya. Jadi jangan sampai seperti itu. Paham ya? Fokus. Fokus ya. Jadi la ilaha illallah maknanya apa? La mabudah bihaqin illallah. Artinya Nah, tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Ta'ala. Rukunnya berapa? Apa itu? Bukan an-nafsu, an-nafyu. An-nafyu. Paham ya? Jangan keliru ya. An-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. Nah, syarat-syaratnya tentunya karena panjang insyaallah semuanya sudah menghafalnya yang belum hafal dihafal. Naam. Kita lihat berikutnya. Naam barakallahu fikum. Wa hadha huwa muqtada la ilaha illallah. Dan inilah yang dituntut atau yang diharuskan daripada kalimat la ilaha illallah. Fa inna la ilaha nafiyun. Ini penting sekali ya, penting ini garis ini ya. Maka sesungguhnya la ilaha nafiyun illallah isbatun. Dua rukun ini jangan sampai terlupakan fannafyu huwa nafyun wa ibtalun li ibadati ma siwallah. An-nafyu peniadaan itu maksudnya adalah meniadakan dan juga menganggap batil mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wal isbat penetapan maksudnya bagaimana? Huwa isbatul ibadatillahi azza wa jal, yaitu menetapkan peribadatan semuanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala karena ibadah itu banyak sekali. Ibadah itu banyak sekali tidak hanya satu macam saja karena pengertian definisi ibadah adalah definisi yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah definisi yang na barakallahu fikum ta'rifun jami'un mani'un syamil definisi yang lengkap mencakup semuanya yaitu definisi mengenai ibadah apa definisinya antum Naam ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Definisi itu dihafal ya. Kalau belum mampu menghafal bahasa Indonesianya, maka disarankan untuk menghafal bahasa Arabnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Paham masalahnya ya? Jadi diupayakan semaksimal mungkin tahu definisi ibadah. Ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal adz-dzahirah wal batinah, sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah taala cintai dan Allah taala ridai, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi itu definisi ibadah. Sudah paham soalnya ya? Coba antum ulangi bahasa Arabnya. Belum? Coba. Ismun jami'un. Ayo. Ma yuhibbuhullahu minal aqwal adh-dhahirah Naam, nanti diulang-ulang semoga mudah dihafal. Bahasa Indonesianya. Sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang hamba cintai dan ridhoi dari perbuatan dan perkataan baik yang manfaat maupun yang tersembunyi. Naam, ahsan. Itu definisi ibadah. Jadi walaupun antum bolak-balik kitab misalkan sholat itu ibadah atau bukan ya? Ibadah. Dalilnya mana? Ada orang yang ngayal itu. Dalilnya ada dalam Al-Qur'an katanya. Buktikan. Cari di surat apa? Al-Fatihah sampai An-Nas enggak jumpai lafaz as-salatu ibadatun. Ada enggak kira-kira? Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu bolak-balik bolak-balik walaupun sampai tua pun enggak dapat. Lafaz as-salatu ibadatun. Salat itu ibadah. Enggak ada. Yang ada apa? Perintah untuk salat. Nah, dari situlah diambil pendalilan semua perkara yang Allah Taala perintahkan pasti Allah Taala mencintai dan meridainya. Setiap perkara yang Allah Taala cintai dan Allah Taala ridhoi berarti apa? Ibadah. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fiikum seperti taranya gitu ya. Zakat itu ibadah bukan? Ibadah. Dalilnya mana? Dalilnya dalam Al-Qur'an perintah untuk zakat. Ingat-ingat jangan kalau dengar dalilnya mana itu antum pertama cari dulu nasnya. Ada nas yang menunjukkan itu ibadah? Kalau ada nasnya sebutkan nasnya. Seperti ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nas itu nggak perlu panjang lebar lagi sudah karena ada dalilnya. Nah, sekarang kalau nggak ada dalilnya yang nas seperti itu bagaimana? Dikaitkan dengan definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oh, berarti ada perintah, ada pujian. Semua perkara yang Allah telah perintahkan dan perkara yang Allah telah puji berarti menunjukkan perkara tersebut Allah telah cintai dan Allah telah ridhoi. Langsung dikaitkan lagi. Setiap perkara yang Allah telah cintai dan Allah telah ridhoi berarti apa? Ibadah. Caranya gitu. Nah, barakallahu fikum. Karena sebagian ahlu bid'ah wa kadang gitu, ngayal dia, ngayal. Naam, karena kita sudah seringnya dalil dikit-dikit dalil dikit dalil, tunjukkan dalilnya mana katanya. Kalau zakat itu ibadah, tunjukkan anak mau tahu az zakat itu ibadatun. Kita katakan enggak ada lafaz seperti itu. Walaupun ngayal sengayal ngayal enggak dapat itu. az zakat itu ibadatun. Yang ada perintah untuk zakat dikaitkan dengan definisi yang sudah kami sebutkan tadi. Allah musta'an. Na'am. Yang terakhir barakallahu fikum kita lihat berikutnya Wal isbatu wa isbatul ibadati lillahi azza wa jalla fala yakfi an-nafyu biduni isbat. Enggak cukup penafian tanpa isbat. La ilaha, la ilaha, la ilaha enggak cukup. Paham ya? Nah, barakallahu fikum tapi harus illallah harus ada. Oleh karena itu sangat disayangkan orang-orang sebagian nam barakallahu fikum kelompok-kelompok yang gemar mereka tahlilan tapi mereka tidak mengetahui makna an nafyu wal isbat. Disayangkan. Jadi kalau di awal-awal malam seperti ini karena tehnya masih penuh ya, Nah, barakallahu fikum semangat. La ilaha illallah, la ilaha illallah katanya. Tapi kalau dah mulai redup itu yang ini nafi isbat. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu. Jadi yang sini nafi ini isbat. Karena ini wakil kenyataannya, banyak yang cerita dan mungkin pernah di antara kita atau bahkan yang lainnya pernah merasakannya dulu ketika masih di jahiliyah. Paham ya? Yang namanya tahlilan seperti itu. Nah, barakallahu fikum yang jelas kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah pertengahan malam, wah, sudah mulai habis-habisnya itu langsung tingkatnya tinggi sudah. Apa? Hu. Paham ya? Sudah hu lagi dah. Padahal apa hu itu apa hu itu artinya dia. Nah, dia itu ada atau enggak ada gitu loh. Teman-teman, hu hu hu. Huwa itu ada enggak? Huwa mawjudun atau huwa ghairu mawjud? Dibahas para ulama itu ya. Syekh Shalih Fauzan juga mengatakan itu huwa mawjud atau huwa ghairu mawjud? Maksudnya dia itu ada atau enggak ada kok, cuman huwa huwa huwa huwa. Paham ya? Hati-hati barakallahu fikum an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat. Naam. Kata beliau di sini, wala isbat biduni nafi. Tidak cukup pula isbat tanpa nafi. La budda min huma jami'an harus dua-duanya terpenuhi. An-nafyu wal isbat. Ini diingat-ingat ya, an-nafyu wal isbat. An-nafyu bukan an-nafsu. Paham ya? An-nafyu. Coba Ewa. Nah. Kita lihat berikutnya, falladzi ya'budullaha wa la ya'budu ma'ahu ghairahu. Maka orang yang menyembah Allah dan tidak menyembah yang selainnya bersama Allah taala, lakin la ya'taqidu la ya'taqidu butlana ibaratil awsan wat tawaghit. Tapi dia tidak meyakini bahwasannya menyembah berhala, menyembah taubat itu batil. Bayangkan tuh, dia nyembah Allah, cuman dia enggak meyakini bahwasannya menyembah berhala itu batil. Keliru enggak nih? Keliru. Seharusnya dia meyakini menyembah selain Allah batil dan dia fokus menyembah Allah taala. Ini enggak. Dia menyembah Allah tapi dia enggak meyakini bahwasannya menyembah selain Allah itu batil. Nah, ini keliru. Nah, wa yaqul ahrar gayanya. Nah, mengatakan manusia itu merdeka sesuai dengan pilihan mereka, enggak usah diganggu gugat katanya. Nah, annasu ahrarun fi aqaidihim. Manusia itu merdeka, bebas dalam akidah mereka Kullun lahu aqidatuh, masing-masing biarkan sesuai dengan keyakinannya katanya. Wala ya'taqidu an hadza batilun dan dia tidak meyakini bahwasanya ucapan ini adalah ucapan yang batil, fa hadza kafirun billahi azza wa jalla, Allah musta'an. Maka orang seperti ini bisa dikatakan orang kafir. Nah, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu mutana munaqidun li syahadati alla ilallah. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia menentang atau istilahnya apa? nah barakallahu fikum berseberangan eh, terhadap persaksian la ilaha illallah li'annaha tashtamilu 'ala an-nafyi wal isbat karena dalam lafaz la ilaha illallah terkandung apa an-nafyu wal isbat mau tidak mau harus terpenuhi dua syarat tersebut Ada ah, dua rukun tersebut an-nafyu wal isbat jangan tertukar ya rukunnya ada dua syaratnya ada delapan terkumpul pada pantun atau puisi sebutkan min Ausani, awsani Naam barakallahu fikum itu syarat-syarat la ilaha illallah. Nanti dihafal ya. Syarat la ilaha illallah dihafal ya. Naam barakallahu fikum seperti itu. Nasallahu salamat afiyah wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yaj'alana minal muwahhidin wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah walhamdulillahi rabbil alamin.